Jadi mereka kata Imam Hasan al-Basri menjadikan Al-Qur'an itu seakan-akan turunnya itu masing-masing kepada pembacanya. Maka yang demikian itulah yang seharusnya kita rasakan karena maksud daripada ucapan Imam Hasan Al-Basri ini adalah magom yang mereka laksanakan makom yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari itu adalah makomul ehsan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam fa'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa yarak jadi hendaknya kalian itu beribadah kepada Allah seakan-akan kalian itu melihat langsung kepada Allah taala itu magom yang sangat tinggi kalau kita belum sampai ke magom itu, maka Nabi menganjurkan dan memberikan pengarahan kepada kita dengan sabdanya, "Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarak." Rasakan bahwasanya dimanapun kita berada, maka kita selalu berada di dalam penglihatannya, berada di dalam pengawasannya. Nah, sehingga orang yang semacam itu merasa bahwa Al-Quran itu adalah sebuah surat yang diperuntukkan untuk dirinya bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Maka orang tersebut itu akan sampai kepada makam ehsan ini. Oleh karena itu, maka hendaknya segala sesuatu jangan sampai dinisbahkan kepada orang lain. Tapi hendaknya segala sesuatu itu selama itu bukan kebaikan, nisbahkanlah kepada diri kita. Ada seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar. Beliau itu setiap kali melihat awan di atas langit, maka beliau itu pucat wajahnya dan meminta kepada Allah Ta'ala supaya terhindar mereka semua daripada azab Allah. Dan beliau merasanya bahwasanya segala macam azab yang turun di muka bumi ini karena sebab dirinya. Nah ini contohnya. Jadi anggap segala sesuatu itu dari diri kita dan untuk kita. Bukan karena orang lain. Selama itu sifatnya bukan sifat kebaikan. Tapi kalau kebaikan jangan kita katakan dari diri kita, tapi semata-mata karena nikmat dari Allah. Nah, ini seperti ini. Kita baca Al-Qur'an, ini Quran ini khitabnya itu adalah kita, saya sendiri. Kalau berbicara masalah rahmat, maka kita yang ingin diturunkan Allah Ta'ala rahmatnya. Kalau diturunkan kalau berbicara atau membaca masalah azab maka kita rasakan bahwasanya kita yang akan mendapat azabnya kalau kita itu tidak benar-benar melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menghindari azab tersebut. Nah, jadi semacam itu kata Imam Hasan Basri. Wa kullama kana al-'abdu awsa'u awsa'a ilman wa ma'rifatan billah kana aktsara tadabburan lil Qur'an wa adama fahman fihi. Dan setiap kali Seorang hamba itu luas ilmunya, setiap kali itu pula akan bertambah tadaburnya, bertambah tafahumnya, berusaha mengerti akan isi Al-Quran. Dan dia akan menjadi orang yang lebih faham dengan maksud Al-Quran. Walidzalika ittasa'al majalu fi al Qur'an wa fahmihi lil 'arifina billah. Oleh karena itu, maka medan dalam hal ini, medan dalam berusaha memahami isi Al-Quran itu sangat luas. Antara satu alim dengan alim yang lainnya bisa berbeda maksudnya. Seperti diantaranya yang patut untuk kita selalu ingat ada tafsir isyari. Tafsir isyari itu adalah tafsir yang bukan menggunakan nas dalil. Tafsir isyari itu adalah tafsir yang di e, tafsirkan oleh sebagian aulia dengan isyarah daripada ilham Allah. Di antaranya adalah yang selalu kita baca dan harusnya selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini dikatakan oleh para ulama faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabla al-akhirah. Min al barakah was sa'adah wal farah was surur wal maunah wal yumna jadi barang siapa yang melakukan kebaikan dalam kehidupannya ini maka di dalam kehidupan itu juga sebelum dia berpindah kepada kehidupan yang lainnya dia akan mendapatkan kemudahan kebahagiaan keberkahan dan segala pertolongan daripada Allah Ta'ala dia akan dapatkan Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah yarahu fid dunya qabla akhirah minal halakah minasy-syu'um minasyaqawah minasyarr minal ham wal hazan. Dan begitu pula kalau seumpama ada seseorang yang selalu berbuat dengan perbuatan keburukan, maka di dunia sebelum di akhirat dia akan merasakan akibatnya. Itu artinya roh di dunia. Ya roh, ya roh itu jadi dia akan melihat akan tampak kepada dirinya. Sehingga maksudnya ya roh itu bukan Allah tapi kita. Kita yang diajak kita oleh Allah Ta'ala itu di dunia kita akan merasakan akibatnya. Nah dari sinilah dua ayat tersebut itu kalau kita lihat segala hal yang terjadi di dunia ini adalah sebuah implementasi daripada dua ayat tersebut. Kalau kita melihat ada orang bahagia itu karena kebaikannya, karena ketaatannya. Kalau kita melihat ada orang yang celaka di dalam kehidupan dunianya ini, maka itu merupakan sebuah ganjaran dari Allah Ta'ala terhadap kelakuannya yang tidak baik atau pelanggarannya terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita itu benar-benar mengamati ayat Al-Quran itu, semuanya itu mengandung hikmah yang sangat banyak. Kalau seumpama kita ingin menerapkan kebahagiaan, keamanan, kesentosaan, dan kesejahteraan bagi rumah kita, laksanakan ayat ini selesai. Apa yang kita inginkan? Kebahagiaan, keberkahan, kesenangan, kemudahan, pertolongan dari Allah. Laksanakan kebaikan, pasti akan kita dapatkan. nggak mungkin luput, tidak mungkin luput. Tapi sebaliknya, kalau semua orang itu berbuat kejahatan lebih kejahatan, kemaksiatan demi kemaksiatan, itu tambah banyak maksiat, tambah sengsara hidupnya di dunia sebelum di akhirat. Jadi nggak mungkin luput itu, pasti. Karena apa? Sebagaimana saya katakan selalu, setiap ucapan di dunia ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kecuali dua ucapan, maka pasti benar dan tidak mungkin salah. Yaitu ucapan Allah dalam firman-Nya, ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kita lihat tanpa sudon, boleh kita itu untuk melihat, mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran, dan itu diperintahkan Allah Taala di dalam banyak hal di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah sebuah pelajaran. Kalau kita pandang, kita lihat kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu semata-mata karena ketaatannya. Sebaliknya, kalau seumpama ada orang yang sengsara hidupnya itu semata-mata bimakasabat aidikum karena ulah tangannya dia sendiri. Jadi Allah itu maha adil. Oleh karena itu kebahagiaan itu datangnya bukan karena nominal, bukan karena kemewahan, bukan karena banyaknya e, pengikut, tidak. Akan tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati. Dia orang gak punya, dia orang bukan orang kaya, tapi nikmat hidupnya bahagia bersama istrinya rukun, bersama istrinya dia itu bersyukur pada Allah Taala, dapat mendidik anak-anaknya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah itu kebahagiaan yang sebenarnya sebagaimana kehidupan Nabi SAW tidak ada kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW tapi kehidupan beliau sendiri kalau kita melihat dari satu sisi maka seakan tidak bahagia padahal Nabi SAW dan bahagia karena kebahagiaan itu rasa bukan yang dirasa orang yang dirasa oleh yang menikmatinya bukan yang dirasa oleh orang sekarang ini banyak sebuah kemenafikan yang ada yang tampak kepada kita sekarang ini kebanyakan kemunafikan ada orang pakai mobil mewah rumahnya mewah istrinya cantik belum tentu dia bahagia belum tentu dia bahagia ada orang yang sakit-sakitan tapi hidupnya bahagia sebagaimana ceritakan Imam Hasan al pernah bertemu dengan seseorang sufi yang dia itu berpenyakitan ayanan ayan Sebentar-sebentar pingsan. Ditambah lagi matanya buta, tangannya buntung, kakinya juga buntung. Jadi cari kerja saja nggak bisa. Sehingga Pak, dia tergantung kepada seseorang. Seorang itu siapa? Anaknya sendiri. Di mana setiap hari dia mencarikan makanan, dia mencarikan minuman dan sebagainya. Suatu waktu ketika beliau bertemu dengannya, maka beliau bertanya, Sam, saya merasa heran kepada kamu. Kok bisa-bisanya orang seperti kamu ini masih sempat dia itu berdoa dengan doa semacam ini. Alhamdulillah ladzi afani mimma talahum wa faddalani ala katsirin min khalqika tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan bagi saya kenikmatan yang banyak yang menyelamatkan saya daripada segala musibah dan cobaan yang diberikan kepada mereka dan tidak engkau berikan aku, dan bahkan engkau mengutamakan aku melebihi daripada banyak makhlukmu. Dia ucapkan dia dengar. Padahal dia lihat ini orang kena ayan, matanya buta, kakinya buntung, kok masih ngomong kayak begitu? Maka ditanya, Galia Fulan, aku mendengar kamu itu membaca doa ini. Kalau boleh saya tahu, Apakah kenikmatan yang ada diri kamu sehingga kami itu merasa bahwasanya kamu melebihi kenikmatan yang dirasakan olehmu, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat? Apa jawaban beliau? Gal iya. Walaupun diriku seperti yang kau lihat, tapi aku masih punya hati yang selalu bertafakur. Aku selalu punya lidah yang selalu berzikir pada Allah Taala. Yang sekarang ini banyak orang yang tidak merasakannya. Nah, ini kan sebuah kebahagiaan. Dalam keadaan semacam itu, tapi dia bahagia. Oleh karenanya tanda kebahagiaan seseorang adalah cinta Allah kepadanya. Sedangkan cinta Allah tergantung kepada bagaimana dia menerima dengan seutuhnya segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza habballahu abdan ibtalahu." Jika seorang hamba itu telah dicintai oleh Allah Taala, maka Allah akan berikan cobaan demi cobaan yang menandakan bahwasanya Allah cinta pada dia. Nah, jadi kehidupan itu semacam itu. Oleh karena itu, jangan kita merasa goyah, merasa ragu bahwasanya kalau kita itu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, pasti hidupnya bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat lebih. Artinya bahagia di sini adalah kalau dia dapat kenikmatan, dia syukur dan akan menikmatinya. Kalau dia mendapatkan cobaan, maka dia akan sabar dan dia akan merasa bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah yang akan mengangkat derajatnya. Itu orang bahagia. Bukan berarti bahagia itu adalah bahagia dengan banyak harta, bahagia dengan banyak pengikut, bahagia dengan eh, yang tampak kepada masyarakat umum tentang dirinya dari segi dohirnya tidak, bukan seperti itu. Gitu. Nah ini termasuk daripada tafsir-tafsir isyari yang didapatkan oleh salah satu para aulia. Sedangkan aulia lainnya mempunyai penafsiran yang bukan penafsiran tersebut. Kenapa? Karena keluasan ilmunya. Nah, oleh karenanya, oleh karena itu, kalau kita betul-betul mencermati, membaca ayat Al-Quran itu, itu luar biasa. Pengaruhnya itu kepada diri kita luar biasa. Bahkan anak kita saja, kalau kita perintahkan setiap pagi baca ayat Al-Quran. Tidak usah lama-lama, 15 menit saja. Pasti pengaruh pada dirinya dalam kesehariannya itu berbeda. Dan subhanallah, baru-baru ini telah diadakan sebuah penelitian oleh orang-orang barat, oleh pakar-pakar mereka, dengan sebuah alat yang diletakkan di dalam jiwa manusia, di mana tatkala seorang manusia yang sudah depresi, mengalami depresi, stres, itu ketika diletakkan alat itu dan diperdengarkan suara Al-Quran, maka depresi yang dirasakan itu akan hilang sampai 90 persennya. Dia nggak baca, cuma dibacakan. Dia hanya mendengar. Tapi subhanallah, yang namanya depresi daripada orang yang depresi itu berkurang sampai 90 persennya sehingga menyebabkan profesor tersebut yang melakukan penelitian itu saya lupa namanya itu dia masuk Islam jadi ini suatu suatu pertanda coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap satu huruf daripada ayat Al-Quran mengandung seribu mukjizah di antara mukjizah itu itu jadi pengetahuan antara satu wali dengan wali yang lainnya di dalam memahami arti setiap ayat itu berbeda-beda jadi ayat itu banyak artinya selama ayat-ayat itu memang diartikan oleh mereka dengan dasar ilham, dengan dasar ilmu yang mereka punya. Walizalika ittasa'al majal fi tadabburil Qur'an wa fahmihi lil 'arifina billah minal ulama rasihina wal a'immatil muhtadin. Gala Abu Dzar radhiyallahu anhu Gama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi qauli ta'ala In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pernah kata Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, dikatakan sahabat Abu Dzar karena beliau itu seorang sahabat yang suka dengan binatang semut. Dan ketika turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak dianggap sebagai orang yang berkelakuan baik, yang berbuat baik sampai kalian itu bersedekah dengan yang paling disenanginya. Maka beliau itu paling senang itu dengan gula. Gula rasa manis itu paling senang oleh ya dia. Sehingga setiap hari dia bersedekah meletakkan gula itu di liang-liang lubang-lubang semut. <laughs> Oleh karena beliau itu disebutkan Abu Zar. Nah, ini Abu Zar ini pernah bercerita. Suatu malam Nabi SAW itu sholat bersama kita. Di dalam sholatnya tersebut beliau Nabi selalu membaca ayat ini dan mengulang-ulanginya. Yang artinya intu azimhum, intu azibhum, fa innahum ibaduk. Kalau kita rasakan nikmatnya baca ayat ini luar biasa itu, Sehingga pantas jika Nabi SAW itu mengulang-ulanginya. Yang artinya gali Arab ya kalau engkau azab mereka hamba-hambamu ini maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu kamu tidak disalahkan akan hal itu karena mereka itu adalah hambamu. Wa in lahum. Tapi kalau engkau ampuni mereka semuanya, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha bijak. Diulang-ulang itu. Setiap kali dibaca ayat tersebut berbeda artinya. Dibaca diulang lagi berbeda lagi artinya. Sehingga pada satu malam Nabi SAW itu mengulang-ulanginya sampai selesai sholatnya. Gitu. Nah ini diantara diantara contoh bagaimana sebuah ayat atau Al-Quran itu ketika dibaca oleh seorang yang arif bila tambah luas ilmunya tambah banyak makna yang menyangkut di dalam pikirannya nah, sangkutan makna itu yang dalam pikiran para aulia itu namanya ilham nah semoga kita ini bukan termasuk yang mendengarnya tapi kita juga termasuk yang menerapkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilihnya sebagai kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu yaqra'ul aya fi qiyamihi min al-lail fa yatadabbarha hatta rubbama saqata min qiyamihi min shiddati khasyatihi wa khushu'ihi wa rubbama marida bisababi dzalika hatta yu'ada. Dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia membaca Al-Qur'an ketika dia bangun malam melaksanakan salat qiyamul lail dan selalu membaca ayat tersebut dan bisa saja karena saking khusyuknya beliau itu membaca ayat itu yang tadi disebutkan sampai-sampai dia itu pingsan sampai-sampai dia itu sakit sakit sehingga para sahabat Nabi itu menyambanginya karena saking takutnya Sayyidina Umar kepada azab tersebut kepada ayat itu gitu. Ini kan luar biasa. Gitu. Jadi yang dibaca cuma ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kan bisa. Sebagaimana terjadi kepada siapapun, terjadi kepada kita juga bisa. Siapa bilang kita itu tidak bisa mengalami seperti yang dialami oleh orang yang sudah kita ketahui bersama, baik melalui media koran, media cetak, media televisi, ataupun kita mendengar cerita daripada orang-orang yang datang kepada kita, setiap kejadian yang terjadi kepada manusia itu pun bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Bukankah renungan daripada ayat itu itulah yang akan terjadi? Oleh karena itu, Sayyidina Umar itu dari saking takutnya. fem, Intu azibhum kalau engkau mengazab mereka ya Arab, fa innahum ibaduk. Sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Artinya apa? Di sini disamakan oleh Allah Ta'ala antara hamba itu disamakan. Nggak ada yang kalangan kiai, habaib, orang awam, sama saja. Sukunya siapa saja, sama saja. Itu hamba. Selama masih namanya hamba, selama itu pula. Berarti sama-sama mempunyai kans dan kesempatan untuk mendapatkan azab Allah. Tapi pastinya tidak mungkin azab Allah akan diturunkan kecuali bagi mereka-mereka yang menyia-nyiakan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Gitu. Wa qama Tamim Ad-Dari lailatan bihadil aya yuraddiduha ila sabah. Adalah Imam Tamim Ad-Dari salah satu daripada orang-orang sufi min aulia pernah pada suatu malam dia itu selalu mengulang-ulang ayat ini sampai pagi hari. Kenapa mengulangnya? Mengulangnya untuk mencari tahu artinya yang sebenarnya. Sehingga ketika dia baca dapat arti tersebut, dibaca lagi lain lagi artinya. Dibaca lagi lain lagi artinya gitu. Nah, jadi orang-orang yang semacam mereka itu adalah orang-orang yang memang Allah berikan ilmu karena ketakwaan mereka sehingga di dalam memahami satu ayat saja itu banyak pengertian yang mereka dapatkan. Apa yang dibaca? Am hasiballadzina tarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amirus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum yang artinya apakah mereka itu mengira siapa mereka itu mereka yang selalu melakukan perbuatan kemaksiatan kita jadikan mereka itu seperti orang yang beriman dan orang yang melaksanakan taat Apakah orang yang berbuat maksiat itu mengira bahwasanya kami kata Allah taala akan menjadikan mereka mendapatkan akibat ganjaran seperti yang didapatkan oleh orang yang beriman dan bertakwa. Sawaun mahyahu mamatuhum, baik kehidupan mereka sama, setelah meninggalnya juga sama. Sa'amaykumun, sangat sangat jelek apa yang mereka pikirkan itu. Nah, jadi yang semacam itu kan pikiran kita semua. Kalau kita pikirannya tidak merasa sama dengan orang alim, dengan orang wali, dengan para solihin, maka niscaya kita akan berbuat seperti mereka. Kenapa kok kita itu aman-aman saja? Kenapa kok kita itu e, berleha-leha sekarang ini? Karena kita merasa kehidupan yang akan kita rasakan seperti kehidupan mereka. <laughs> Baik dalam kehidupan nyata ini maupun setelah meninggal nanti. Makanya kita biasa saja. Kalau kita berbeda, kalau kita tidak benar-benar seperti yang di dalam ayat ini, maka kita itu akan berusaha seperti yang mereka usahakan. Tapi buktinya bagaimana dalam diri kita? Apakah kita mengusahakan seperti yang mereka usahakan? Kita takut seperti takutnya mereka? Tidak, ah, cuma karena kita itu saking mempunyai pikiran. Oleh karenanya pikiran semacam itu bukan benar. Kata Allah Taala dalam firman "Sa'ah." Jadi sangat jelek apa yang mereka itu putuskan itu tidak benar. La yastawi ladina la wa ladina layak lamun nggak sama antara mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu. Tidak sama antara mereka yang berbuat kebaikan dengan berbuat jelek. Tidak sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, itu maksudnya. Ayat tersebut itu seperti itu. Jadi diulang-ulang ayat tersebut sampai pagi hari. Gitu. Kemudian Wagama Sa'id bin Jubair rahimahullah lailatan. Bigauli ta'ala Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan adalah Sayyidina Sa'id bin Jubair beliau itu selalu dan mengulang-ulang ayat dalam satu malam sampai pagi hari juga. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ini adalah hari yang berbeda. Wahai orang-orang yang berbuat kemaksiatan di dunia. Ini adalah sebuah ucapan yang pasti akan didengar oleh kita nanti kalau seumpama kita termasuk orang yang mujrim, orang yang suka berbuat maksiat. Beda kan? Nanti Allah Ta'ala itu mengatakan, ah, beda tidak kehidupan kamu yang kamu anggap itu sama dengan orang yang berbuat baik, dengan orang yang beriman, dengan orang yang bertakwa. Tidak berbeda kan? Ah itulah yang kamu rasakan sekarang ini. Semoga bukan termasuk yang mendengarnya kita nanti. Agar tetapi kita diingatkan Allah Ta'ala untuk kita masih hidup. Oleh karenanya hati-hati kita ini kadang-kadang ada dua. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati hati yang hidup itu begitu dibaca ayat semacam ini kita takut ya Allah jangan sampai kita termasuk daripada golongan tersebut ya Allah dengan berkatnya majelis ini semoga kita itu termasuk orang yang soleh termasuk yang beriman itu orang hidup hatinya tapi kalau orang mati walaupun hadir majelis taklim dia tidak terenyuh hatinya dan hatinya itu tidak merasa takut sama sekali bahkan setiap ada suatu nasihat yang ditujukan kepadanya seakan-akan oh itu nasihatnya tidak baik salah itu Ustaz mengatakan demikian seakan seperti itu padahal itu sesuatu nasihat tidak ada maksud apa-apa seorang Ustaz itu mengucapkan nasihat itu bukan untuk dirinya menyakiti hatinya tidak tapi sebuah kenyataan yang memang sebuah ilmu yang harus disampaikan sehingga nggak bisa kita itu menyalahkan ustadznya itu oleh karena itu yang semacam ini merupakan sebuah taufik dan hidayah daripada Allah Taala yang tidak diberikan kecuali bagi orang yang yang dicintai Allah Taala. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala semoga dengan berkatnya majlis yang mulia ini kita tidak keluar dari majlis yang mulia ini kecuali dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan. Keadaan kita yang tidak baik dirobahnya. Hati kita yang tadinya mati semoga dihidupkan. Diisi dengan nur hikmah, nur iman, nur takwa dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau berkehendak berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dan termasuk yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya kita termasuk orang yang dekat kepadanya sehingga kita bisa melaksanakan keseharian kita dalam keadaan beriman dan bertakwa berakhlak yang baik menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang membuat murka Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Dan semoga bukan hanya kita yang mendapatkannya, tapi semua saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, terutama keluarga kita, istri kita, anak keturunan kita, dan sampai hari kiamat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa azab azabannar, wa bisirril fatihah.